القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا كما سهلت لنا الجلوس والتعلم والاستفادة في هذا المكان فسهل لنا يا ربنا سهل لنا يا ربنا على العمل بما قد علمتنا Allahumma ya Rabbana ufsurna urzukna Tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami hormati para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karunia Allah diberikan kepada kita untuk kita yaitu kemudahan kita untuk istiqomah ngaji di sini, belajar. Belajar untuk kita semakin punya adab kepada Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, belajar kenal Al-Qur'an. Dan semoga seperti Allah telah memudahkan kita belajar di sini. Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah menggolongkan kita bersama ahli Quran dan memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Al-Quran kelak benar-benar bisa memberikan pertolongan kepada kita. Al-Quran menjadi cahaya untuk kita. Dan jangan lupa bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Kalaupun ada orang datang ke tempat seperti ini, lalu dia tidak faham sama sekali, maka ketahuilah kehadirannya itu sudah sangat cukup. Sebab kalau orang ngaji seperti ini, ini ibadah hakikat. Mengabdi kepada Allah. Faham atau tidak faham itu urusan kesekian. Karena kedatangan kita ke tempat seperti ini mengundang rahmat Allah. Menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita. Apalagi jika kita datang dengan mendengar dengan serius. Dengan khusyuk rindu untuk mengamalkannya. Yang jelas ini adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini insya Allah akan kita tutup pengajian. Karena di esok hari akan kita jadikan hari persiapan untuk takbir keliling. Insya Allah hari ini adalah hari terakhir pengajian kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan pertemuannya untuk atibian akan kita lanjut tahun akan datang. Semoga Allah memanjangkan umur kita hingga tahun yang akan datang. Semoga Allah menjadikan kita ahli Quran. Semakin cinta kepada Al-Quran. Semakin punya adab kepada Al-Quran. Ada beberapa hal sebelum kita baca kitab atibian, Beberapa hal harus kita perhatikan bahwa Ramadan akan berakhir, tinggal sehari lagi. Yang harus kita siapkan adalah justru persiapan yang amat berat, yaitu hati kita. Jangan terlena kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Dan jangan terlena khususnya di saat berkinya Ramadan kebiasaan kaum muslimin mengagungkan hari raya Idul Fitri. Kadang tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa ia telah berjuang selama sebulan untuk memperbanyak ibadah dan ibadah dan ibadah. Ternyata kebiasaan baik yang sudah dibangun dalam satu bulan itu dihancurkan lagi dengan acara yang dilakukan di bulan lebat, di bulan syawal, di hari lebaran. Semestinya bulan lebaran itu adalah untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun di bulan Ramadan. Akan tapi ternyata lupa semuanya. Kebiasaan bangun malam pun sudah hilang. Bahkan mungkin sholat pun menjadi Masya Allah. Kembali lagi seperti sebelum Ramadan. Dan ketahuilah jika ada orang keluar dari Ramadan tidak ada perubahan. Artinya dia adalah hamba yang terkutuk. Tidak ada perubahan. Maka kita harus membuat perubahan dari Ramadan, ya, sebelum Ramadan. Jadi sebelum masuk Ramadan, harus ada perbedaan dengan setelah kita masuk ke Ramadan. Kita saat ini belajar. Kita saat ini belajar. Ada enggak? Kita ujiannya nanti hari terakhir Ramadan itu. Kita lulus atau tidak? Yang lulus adalah akan membawa suasana Ramadan kepada kehidupan kita di luar Ramadan. Kebiasaan bangun malam yang sudah pernah kita lakukan, ayo kita tegakkan. Kita teruskan. Barangkali sore seperti ini kita bisa merutinkan untuk ngaji di sini. Kita rubah nanti biarpun karena tidak ada pengajian. Kita sisihkan waktu beberapa menit untuk baca Al-Quran. Sisihkan. Jadi kita punya kebiasaan baru. Kalau dahulu mungkin baca Al-Qurannya bisa dihitung berapa kali dalam seminggu. Akan tapi sekarang kita pastikan. Karena aku sudah belajar At-Tibyan. Maka aku harus lebih banyak membaca Al-Quran. Kemudian harus punya jadwal-jadwal kemuliaan. bahwasanya aku harus lebih bagus dari hari yang kemarin. Dan juga jangan lupa pesan terakhir, pesan yang lain bahwasanya jadilah juru dakwah yang sesungguhnya. Semuanya punya tugas untuk menginformasikan apa yang terjadi di tempat ini. Adanya majelis ini, jadikan perbincangan kita dimanapun kita berada adalah perbincangan yang bermanfaat. Jangan ngomong yang tidak ada gunanya, berdakwah itu seperti itu. Perbincangan yang bermanfaat, berdakwah itu bukan harus berceramah seperti ini, tidak. Apa yang bisa anda lakukan dengan keahlian anda? Apa yang bisa anda lakukan dengan lidah anda? Apa yang bisa lakukan dengan tangan anda? Demi perjuangannya Rasulullah itu berdakwah. Yang punya HP mungkin cukup mengirim SMS dan bercerita bahwasanya di sini ada majlis dan datanglah majlis di sini. Ataupun mengirim SMS bercerita tentang adanya media dakwah. Sebarkan, pastikan bahwasanya Anda keluar dari tempat ini Anda sudah memberikan tahu puluhan bahkan mungkin ratusan orang tentang media dakwah di sini. Itu bagian daripada dakwah. Anda tidak usah Anda Anda setelah itu Anda akan terus mendapatkan jadi tabungan Anda terus mengalir dan mengalir. Jadi jangan tanggung menjadi manusia. Jadi bagaimana manusia yang terus berkembang amal baiknya itu. Jadi budayakan kita, anda, anda perlu, anda punya kewajiban untuk menginformasikan kepada orang lain namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Mengajak orang lain dalam kebaikan untuk mengajak kepada majelis ini. Sabtu pagi, Ahad pagi, ada media radioku. Kami ajak, kami sampaikan kemarin di hari Ahad tentang kepekaan. Kalau anda lewat pom bensin misalnya, jika di situ ada suara radio yang diputer, kalau ternyata bukan radio dakwah, Anda pun bisa minta izin permisi, punya keberanian. Pak, punten mohon maaf, bisa diganti radionya. Kalau berubah menjadi radio dakwah, ketahuilah, selama Al-Quran diperdengarkan, selawat dikumandangkan, Anda mendapatkan pahala saat itu. Kita perlu bangun kepekaan. Kepekaan kita untuk untuk merubah. Mungkin Anda naik mobil angkot, lagunya nggak karu-karuan. Anda bicara dengan sopir angkot. Ganti, bisa diganti atau tidak. Diganti dengan media dakwah radioku. Radioku ada 92,9. Cirebon, kemudian di Kuningan 104,8. Kemudian di Majalengka 92,4 FM. Kemudian di, di di di tempat lain ada seperti yang ada di Jawa Timur Nanti ada yang merilai radio kita. Banyak seperti MBS yang ada di Gresik, MBS yang ada di Blitar, kemudian Samara FM yang ada di Tulungagung dan seterusnya. Belum di Sukabumi dan yang lainnya masih banyak di Gorontalo, di Lampung dan yang lainnya. Intinya bagaimana kita membiasakan orang untuk kenal dengan dakwah. Karena ketahuilah sebejat-bejatnya orang asalkan ada ada iman di dalam hatinya pun ter di dalam hatinya ada keinginan untuk mendengar kemuliaan kebaikan. Kalau dia sudah mengerti ada gelombang islami, ketahuilah, suatu saat, suatu ketika ia akan merubah itu semuanya. Akhirnya mendengar radio islami. Sehingga ia akan kenal dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga akan berubah. Anda yang ngasih tahu mendapatkan pahala. Mungkin di toko-toko Anda lagi belanja. Jangan biarkan itu lagu yang tidak karuan terus diputar. Anda pun bisa mengusulkan. Boleh tidak diganti semacam ini? Jadi dakwah itu ternyata perlu semangat dan ide. Ide berkembang. Jangan dianggap ceramah adalah gini dong. Tidak peka Ustaz ceramah begini. Berapa orang yang bisa di, di, di yang bisa mendengar. Kadang-kadang kita juga ya namanya orang itu bermacam-macam kepekaan itu. Kadang-kadang kita dengan santri sendiri itu. Kita punya coba santri Nah, kita pengen dites seperti apa? Kita membangun kepekaan. Kepekaan untuk berdakwah. Kepekaan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kepekaan untuk membawa orang kepada kemuliaan. Kadang seperti itu santri naik mobil. Sudah mobil lagunya mulai tadi lagu gak karu-karuan itu tidak pernah bergerak untuk merubah, punten Pak diganti. Sibah. Karena tidak ada hatinya, tidak nyambung. Jadi dakwah itu dipikir apa? Dakwah itu membawa orang kepada kebaikan, harus peka dimanapun kita berada. SMS kantor ngantur, tapi SMS kantor ada headsetnya atau tidak? Tolong putar 92,9 sekarang ada ceramah. Kenapa ngomong begitu? Dapat pahala. Apalagi yang sudah gratis tuh SMS-nya. Jadi kita perlu punya ide-ide semacam ini. Nah, Marah nanti. Akhirnya di mana-mana orang ngerti dakwah, ngerti ngerti pengajian, ngerti pengajian. Berubah umat nanti perlahan demi perlahan. Dan harus berjuang kita seperti ini. Sebab dunia iblis pun terus berkembang dunia informasinya, televisi, acara berganti-ganti yang merusak, merusak, merusak. Lihat promo besar-besaran tentang film yang bakal diputar 6 bulan yang akan datang sudah di di kota-kota lihat. Ini kan Dunia iblis saja dahsyat seperti itu. Kenapa ini dunia dakwah pada ngantuk? Kan begitu ya. Dunia iblis luar biasa. Lihat spanduk gede-gede. Pastinya film ini akan ditayangkan tahun ini. Oh ini, ini, Masya Allah. Luar biasa. Konser ini ada di sini, ini, ini. Mana kita punya jiwa, girah, semangat untuk berdakwah. Mengajak kepada kebaikan. Sampaikan informasi-informasi Islam tentang dakwah. Kalau sudah mengantongi channel radio, misalnya 9,2 92,9. Ngantong itu dia akan ngerti jadwal-jadwal pengajian. Subhanallah. Akhirnya dia ngaji. Ngerti sholat, ngerti wudhu, ngerti kenal Allah, ngerti Masya Allah. Ini yang perlu kita tumbuh subur ke di hati kita menjadi pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua berdakwah. Ayo giat semuanya. Ini terakhir, pesan terakhir. Jadi, sepanjang Ramadan, sepanjang lebaran nanti, kalau kita ketemu sama orang, jangan lupa loh ya. HP ya adanya. Kita perlu. Anak-anak kita pun semuanya seperti itu, punya semangat seperti itu. Sehingga dimanapun Anda berada ternyata hidup Anda manfaat. Mungkin Anda orang terminal. Yang kerjanya di terminal, makelar, apa-apa, apa, pekenek, dan sebagainya. Cuman ternyata ahli surga. Kenapa? Dikit-dikit cerewet, eh jangan lupa Pak, tukar sopir angkot. Radionya loh ya, radioku. Wah, cuman gitu dong. Subhanallah, sopir angkot masuk surga. Kan santri bisa kalah, santri yang gak peka itu, kalah itu. Jadi kita perlu membangun kepekaan bagaimana, saudara. Mungkin kita akan mengirim menceramai orang secara langsung susah, akan tapi mungkin kita menghantarkan orang kepada kebaikan dengan cara semacam ini. Kalau kita nasihati orang tua kita mungkin susah, tapi cukup kita bercerita kepada orang tua kita, abah, umi, ada acara begini, abah, umi. Dia akan beliau akan mendengar, maka kita pun sudah mendapatkannya. Jadi ayo kita bangun kepekaan. Pada sore hari ini Sekaligus penutup pengajian malam hari apa sore hari ini, yuk kita menjadi juru dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecerdasan, dengan ah, kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan tenaga kita. Dengan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang punya internet, yang pernah kenal dunia internet, internet. Facebook, Facebook, web, semuanya ayo gunakan untuk dakwah. Jangan sia-sia, jangan tangan bergerak kecuali ada pahalanya. Allah. Luar biasa ini. Jangan sia-sia. Hitungannya bukan sekarang. Gelar kiai tidak ada mungkin. Akan tapi di akhirat nanti bisa lebih dari kiai. Gelar itu di dunia kiai. Belum tentu kiai-kiai gelar-gelar ustad-ustad ini ternyata nanti di akhirat masuk surga. Kenapa? Nanti ternyata banyak ulama-ulama masuk neraka. Allah na'udzubillah. Semoga kiai-kiai dan ustad-ustad kita masuk surga semua. Amin. Jadi bukan gelar dunia ini, ini, ini, ini hanya label. Ini ustad, ini murid, ini ustad, ini murid. Akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah gimana kiprah anda di dalam perjuangannya Nabi saw. Alaihi Wasallam. Asyadun nas ya'daban yaumil qiyamati paling paling pentingnya seksa di hari kiamat adalah siapa? Alimun lam yakmal bi ilmi, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kemudian gini-gini Ada tulisannya. Atau alimun qari'ul Quran disebutkan, orang baca Al-Qur'an, ahli Al-Qur'an, ternyata membaca Al-Qur'annya bukan untuk Allah, hanya ingin disebut sebagai seorang alim. Bukan kilta, kalau sudah disebut seperti itu, dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi orang alim tentu belum tentu masuk surga kecuali dia ada sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk membawa orang kepada kebaikan. Nah, jadilah Anda merindukan orang lain kepada kemuliaan harus menjadi juru dakwah semuanya. Selamat insya Allah. Mungkin Anda membaca sebuah buku tentang apa artikel-artikel. Anda fotokopi bagikan ke orang pun sudah pahala. Jadi pokoknya bagaimana Anda berkembang. Khususnya kami himbau untuk bisa menginformasikan tentang radioku sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau perlu orang Cirebon semuanya dengar radioku, radioku, radioku, radioku, radioku. Tinggal giliran kita nanti di sini akan memperbaiki program, acara dan seterusnya. Dan akan meningkatkan kualitas. Karena hari ini akan kita angkat ini di bulan Syawal akan kita angkat lebih gede lagi sehingga radioku yang 92,9 nanti akan sampai Indramayu sampai ke Subang. Kemudian berbes sampai Tegal. Ini yang di kota Cirebon. Adapun yang di Kuningan nanti bisa sampai ke Batang nasa, Ke atas sampai Majenang sana, ke Purwokerto ke atas lagi. Yang di arah Majalengka nanti sampai ke Bandung. Jadi kita kita yang bertugas ada bagian sendiri. Ada bagian teknisi berurusan dengan orang yang punya uang untuk menggedikan alatnya, kita bagian ngomong begini saja sudahlah. Nah, untuk menyampaikan bagaimana orang bisa mendengar acara radio ini. Subhanallah. Kita ternyata serombongan orang-orang juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ada greget. Makanya ini semuanya adalah hati. Ada orang betul-betul nggak -betul peka. Ada sampai ada santri. Semoga Allah memberikan hidayah. Cuman kadang-kadang kalau sudah terlalu sering itu kami jadi diam. Sebab kalau saya keluar itu jadi marah. Ada santri itu dari mobil. Mobilnya tamu sudah. Komando. Kalau ada tamu jemput kita tidak boleh jalan kecuali radio yang sudah berubah menjadi radioku. Itu satu jam sampai nyampe tujuan itu belum berubah. Ini kan tidak ada kepekaan. Dan. dan tolong wahai santri sampaikan ke yang lainnya agar hidup. Hati hidup itu seperti itu. Hati berjuang hati, berjuang. Jadi semuanya dikit-dikit dakwah, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah, dakwah. Bahkan ada yang ada kepekaan luar biasa. Tol ada suara radio. Berhenti pak, radio rubah. Tol dirubah sama ini. Karena kepekaannya hidup. Sehingga ada beberapa tol itu radio kosong semuanya. Radio tol nih, Alhamdulillah. Anda yang mendengarkan melalui yang di tol, penjaga tol, Anda, semoga Allah muliakan Anda. Sampaikan kepada yang lainnya. Ada. Kami ini ada radioku, radioku, radioku, subhanallah. Yang memberitahu sekali itu mendapatkan pahala. Ini loh kita bangun kepekaan berdakwah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Kemudian program dakwah di sini sudah jelas pengajiannya juga Sabtu pagi, Ahad pagi, malam Selasa di At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Malam Ahad di Beru, kemudian tahun ini kita lebih banyak untuk tinggal di dalam pondok pesantren karena kita akan mendidik anak-anak dan tidak usah tidak banyak undangan. Kalau ada orang undang saya tidak ada undang pengajian, tapi undang datang ke rumahnya boleh. Cuman syaratnya disiapkan tempat, sebab saya akan pergi semuanya dengan santri satu kelas. Saya akan pergi dengan santri satu kelas, saya duduk di situ dan saya akan ngajar dengan anak-anak. Jadi kalau ada orang pengen saya datangi rumahnya, siapkan tempat, nanti saya akan datang dengan rombongan. Dengan santri saya akan belajar. Jadi saya akan diikuti santri terus kemana-mana. Kalau udah kan pengajian-pengajian sudah cukup pengajiannya di sini. Nggak ada pengajian mulut, pengajian ini, pengajian ini. Hanya ini syawal saja kelihatannya jadwal di Jawa Timur itu hanya karena kesempatan kebetulan kita di Jawa Timur. Yang rencana mau nyantai bersama anak-anak ternyata dipadatkan. Setiap hari ada pengajian. Ini kacau juga itu. Tadi untuk terakhir apa insya Allah setelah itu kita akan lebih banyak konsentrasi dengan santri dengan ya siswa dan tidak ada masalah kita datang kemanapun berada. Boleh kita kunjung. Kalau ada yang sakit kita kunjungi. Ya. Cuman ada beda. Kemarin Anda tanya, Buya bisa datang? Oh bisa datang. Khususnya yang sakit, yang tidak mampu. Lah kalau orang kaya punya mobil ya datang ke sini. Pejabat punya mobil datang ke bawah pondok jangan saya suruh ke sana. Salah itu aturannya. <laughs> Kalau yang tidak mampu, nggak punya mobil, sakit, nanti diundang. Saya datang ke rumahnya, boleh saya diingat kunjung dia, diingatkan. Tapi yang punya mobil, masa saya datang ke sana? Ya, ya, ya, yang punya mobil kaya-kaya datang ke pon. Ke pondok yang sakit, yang nggak mampu, saya datang ke sana. Baru itu adab. Saya punya tata kerama. Orang nggak punya mobil, naik angkot bingung, ibunya sepuh, bapaknya sepuh. Pengen saya main ke sana, boleh saya datang ke sana. Tapi yang kaya, punya duit, ini ya datang ke pondok karena kamu punya mobil, ada sopir lagi. Jangan ditukar nanti. Ya insya gitu. Allah. Ya. ya. ya Itu. Jadi kita akan datang nanti, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Nanti kalau kita datang dengan rombongan, nggak usah dibuatin makanan. Nanti bawa makanan sendiri kita. Gitu. Cuman tempat saja, nanti saya duduk di situ belajar. Sambil saya baring-baring bantal. Nggak usah pakai kasur nanti. Saya baring, diteker, nanti ada bantal, baring. Selesai saya ngajar satu jam. Di, ya, insya Allah. Anak-anak biar cepat pinter. Masa mondok. Jadi anak bertahun-tahun belum keluar. Oh, belum keluar penerus-penerus ini. Insya Allah tahun ini kita akan setting seperti itu. Jadi kita akan lebih banyak dengan para santri. Wahai kaum muslimin. Mohon didoakan. Semuanya akan dimudahkan insya Allah. Karena sudah terlalu lama ditinggal keliling, keliling, keliling, keliling, keliling, keliling, keliling penjuru sana sini. Habis Jawa, Jawa, luar Jawa, luar Jawa, nanti luar Indonesia habis ini nanti. Giliran luar luar dunia anaknya belum pinter nanti ya. Nah, tinggal keliling-keliling ya kalau masih luar Jawa masih lumayan ketemu. Kalau sudah keluar dunia anaknya belum pinter masih bahlul mau jadi jadi tim merubah kanal radio saja belum bisa. Nah, ini aduh, kan, ini belum ada kepekaan santrinya. Ini. Kita di hadapan Allah ditanya kamu ini kau tinggal di pergi punya santri. Nah, sekarang sudah ada pengen. Sudah paham tolong diinformasikan yang lainnya kau punya nggak mau diundang pengajiannya. Ya, kalau diundang itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tapi Bukan prioritas nanti. Prioritasnya adalah santri di dalam pondok. Insya Allah. Dan santri akan diperbanyak, gurunya diperbanyak, fasilitasnya dibenahi untuk tahun ini. Dan semoga akan keluar di tempat ini adalah ulama-ulamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja khatimah ya. Bukan khatimah, kita hari ini adalah Terakhir untuk kita tutup kita membaca satu fasal bil barakah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi. Wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila angkal faslun fasal. Qiraatul mushafi qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an minal mushafi langsung dari mushaf begini. Lihat itu afdalu lebih bagus minal qiraati daripada membaca Al-Qur'an ala dhahril qalbi dengan hafalan. Jadi membaca Al-Quran melihat itu lebih bagus daripada membaca Al-Quran pakai hafalan. Hei penghafal Al-Quran. Sebab kalau orang hafalan membaca Al-Quran dengan hafalan yang ibadah adalah hanya lidah, hati. Tapi kalau sudah membaca Al-Quran matanya pun ikut ibadah. Melihat. Itu luar biasa. Maka biarpun sudah hafal Al-Quran, tetap membaca dengan mata itu lebih bagus. Sehingga lihat matanya melihat, suaranya, mulutnya bersuah, telinganya mendek, hatinya pun masya Allah ikut membaca. <coughs> Lianna bil mushaf ibadatun matlubatun. Sebab melihat kepada mushaf, kepada Al-Quran itu ibadah yang diminta untuk kita bisa sering-sering melakukannya. wan sehingga akan terkumpul ibadahnya membaca Al-Quran dan ibadahnya memandang Al-Quran. Tentu lebih banyak pahalanya. Hakadha qolahul qadhi Husain min ashabina itulah yang dikatakan oleh qadhi Husain qadhi Husain dari penganut madhab Imam Asy-Syafi'i wa Abu Hamid Al-Ghazali dan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa jama'atun minas salafi dan ulama-ulama kelompok besar ulama-ulama salaf. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya'i Imam Ghazali menukil di dalam kitab Ihya-nya anna katsirina minas sahabati banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau-beliau. Kanu yaqrauna membaca minal mushafi dari mushaf. Baca padahal mereka hafal. Wa yakrahuna dan mereka tidak senang. Ayakhruja yauman keluar satu hari pun Walam yang duru fil mushafi tidak melihat mushaf. Jadi mereka tidak ingin hari berlalu begitu saja tanpa melihat Al-Quran. Melihat tak sudah pahala. Roh Ibn Abi Dawud, Ibn Abi Dawud meriwayatkan Al-Qira'at membaca Al-Quran. Fil mushafi di dalam mushaf angkathirina dari banyak minas salafi dari kaum salaf. Walam arafihi khilafan dan aku tidak melihat perbedaan ulama dalam hal ini. Akidah sudah para ulama salaf mengatakan seperti itu. Membaca Al-Quran itu lebih bagus daripada dengan hafalan. Membaca melihat itu lebih bagus. Kalau kila kalau ada yang berkata. Innahu yakhtalifu bi fil akhas. Apakah tidak tergantung orangnya? Maksudnya gimana? Ada orang kalau membaca itu khusuk, kalau melihat khusuk, ada orang kalau pakai hafalan khusuk. Innahu sesungguhnya yakhtalifu akan berbeda bi ikhtilafil akhasi tergantung orangnya. Maka hendaknya fayakhtaru memilih al atau membaca fil mushafi dengan melihat ke mushaf liman istawa khusyu'uhu wa tadabburu kalau memang khusyuknya itu sama dan renungannya sama. Fi halatil qiraati minal mushafi di saat membaca dengan al membaca dengan melihat ke mushaf andhahr wa ril qalbi atau dengan hafalan. Dhahril qalbi itu hafalan. Bagi orang yang membaca itu khusuk dan tadabbur bisa merenung, pakai hafalan juga khusuk dan bisa merenung dan bisa tadabbur, maka bagi orang semacam itu jelas kalau membaca lebih bagus. Sama misalnya. Kalau saya membaca Al-Quran dengan memat, memat, membuka mata melihat, maka saya dapat khusuk. Dan saya bisa merenung. Kemudian kalau pakai hafalan, saya bisa khusuk, saya juga bisa merenung. Berarti dua-duanya saya tetap khusuk dan tetap bisa merenung. Mana lebih bagus? Ya lebih bagus adalah tetap dengan melihat melihat. Karena ada tambahannya pahala melihat. Sekarang kisahnya tidak begitu. Kalau saya baca itu, adalah bisa khusus dan merenung. Tapi kalau pakai hafalan itu setengah ngelantur. Nah, jelas membacanya lebih ba bagus. Karena ada tambahan khusus plus melihat. Sekarang bermasalahnya begini. Saya itu, kalau membaca itu nggak karu-karuan, nggak bisa khusyuk. Tapi kalau pakai hafalan begini, bisa khusyuk. Maka kalau begini, bagaimana kisahnya? Apakah dengan hafalan lebih bagus? Ini dibahas. Tapi yang jelas kalau ini, ya khusyuk dan didapat dalam keadaan membaca atau tidak, maka di saat seperti itu dengan membaca tetap lebih bagus. Wa yaqtarul qiraata dan memilih membaca an kalbi dengan hafal liman yakbul bidzalika khusyu'u wa tadabburu bagi orang yang ternyata dia dengan hafalan kok lebih khusyuk, maka utamakanlah dengan hafalan. Kalau memang lebih khusyuk dengan hafalan. Wa yajidu ala tetap wa tadaburi dan bisa menambahkan kekhusuannya dan renungannya kepada Al-Qur'an. Laukor aminal mushafid di dalam mushaf lakana hadha kaulan hasanan. Ini pendapat yang baik. Artinya dirinci saja, bukan mutlak. Kalau yang pertama tadi mutlak Bahwasanya pokoknya membaca Al-Quran lebih bagus. Khusuk tidak khusuk. Ini pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi. Jadi intinya yang tidak bisa ditawar hei para kurra, hei khufat. Bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan melihat itu lebih bagus sudah selesai, Tidak ditawar lagi. Terserah mana yang lebih khusyuk pokoknya membaca karena apa? Ada tambahan ibadah. Yaitu mata kita kita gunakan ibadah untuk membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Al Baru nanti ada orang yang mencoba menengahi. Mengutamakan kekhusuan dan renungan. Misalnya itu tadi, kalau memang dia membaca dengan matanya, melihat dia lebih khusuk, tentu itu adalah sangat jelas. Tapi jika ternyata dia membaca tidak bisa khusuk, tapi khusuknya justru di saat dengan hafalan, lah barangkali ini barulah hafalan lebih bagus daripada membaca. Ini hanya celah saja. Apakah seperti itu? Ini ada pendapat Lakana ada ahsan di saya seperti ini bolehlah dianggap. Karena apa? Merenung itu penting. Jadi pendapat yang terakhir ini mengutamakan renungan dan mengutamakan kekhusuan. Jadi intinya, mana yang bisa lebih khusuk, maka itu lebih bagus untukmu. Biarpun ternyata khusuknya tidak harus dengan melihat, maka khusuk tidak melihat lebih bagus daripada melihat tidak khusuk. Ini pendapat yang kedua, ini yang terakhir ini. Tapi ingat yang pertama, mutlak. Melihat lebih ba bagus. Sudahlah, melihat saja kalau gitu dan tidak takut salah nanti. anak anna masalah fi secara dohir omongan para salaf saleh itu wafilahum lahum dan perbuatan mereka mahmulun ala hadat tafsili dibawa kepada perincian semacam ini. Jadi ulama salaf ada yang menghafal, nggak pernah membuka Al-Qur'an, barangkali mereka karena memang lebih khusuk tanpa membaca dan melihatnya. Ada yang selamanya membaca Al-Quran dengan melihat. Barangkali bagi orang tersebut karena memang lebih khusuk di saat bisa melihat dengan matanya. Ini saja, mari kita tutup atau satu saja bil barokah, satu pertanyaan, satu pertanyaan kita tutup dengan doa. Selesai setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron kafir kami ucapkan kepada guru kita semua bu Yahya atas kajian kitab adebianya. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada kaum muslimin kami persilahkan satu penanya dan kaum muslimat satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa Buya diberi kesehatan dan keistiqomahan di dalam menyampaikan tausiahnya. Pertanyaannya mungkin di luar daripada topik tadi, Bu ya. Yaitu yang saya tahu Abu Talib pamannya Rasulullah itu apakah sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam ataupun bagaimana Bu ya? Karena Rasulullah sendiri saya nggak tahu pada saat meninggalnya itu usia berapa Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, yang saya muliakan, saya mau bertanya, misalnya ada orang punya mobil angkot terus di itu dipakai ojek, terus itu kewajiban zakat apa enggak? Ya, yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk beradab. Punya tata krama khususnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Abu Jahal adalah musuh Allah yang paling jahat, Abu Jahal. Pertanyaannya tentang Abu Talib. Kita bicara tentang Abu Jahal. Abu Jahal adalah musuhnya Rasulullah. Paling gedenya musuh adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal mempunyai anak namanya Ikrimah. Dan Ikrimah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Ikrimah merindukan bapaknya untuk masuk Islam. Tapi tidak bisa. Sudah. Itulah hidayah. Namanya Abu Jahal adalah orang kafir memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika orang lagi membicarakan Abu Jahal yang telah meninggal dalam keadaan kafir. Tiba-tiba saat itu datanglah Ikrimah. Ikrimah datang. Apa kata Rasulullah? Kufu an abi jahlin takrimatan li ikrimatan. Diam. Jangan kau sebut-sebut Abu Jahal. Menjaga hatinya ikrimah. Jelas-jelas Abu Jahal yang kafir pun gak usah disebut-sebut demi menjaga hatinya ikrimah yang muslim mukmin. Sekarang ada orang akhir zaman pertanyaannya unik-unik. Bukan Anda yang bertanya. Anda dari orang lain sepertinya. Tanya, Bapak Ibu Nabi Muhammad di surga atau di neraka? Ini kerjaan pertanyaan ahli iman, pertanyaan iseng apa ini? Termasuk pertanyaan paman Nabi Muhammad ada di mana, ini juga pertanyaan yang tidak penting. Karena ada, tidak ada urusannya dengan keimanan kita. Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka. Kok kecem benar manusia ngomong begitu. Nah, Bapak Ibu Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Bapak Ibu Nabi Muhammad di surga sudah selesai. Dan Abu Talib pun tidak perlu kita bahas tentang Abu Talib artinya. Kalau kita ingin membahas, kita bisa membawa Abu Talib kepada kemuliaan. Karena apa? Kita memahami iman dan tidak iman itu pun dengan dengan dengan dengan prosedur-prosedur yang ada di dalam syariat kita. Prosedur-prosedur zahir. Orang akan diatakan menjadi ahli iman, ahli Islam kalau mereka bersyahadat. Ini pembahasan yang panjang. Selagi tidak bersyahadat dari orang kafir itu, maka dia tidak akan berubah menjadi ahli iman. Dan syahadat itu adalah kesaksian bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Siapapun yang tidak bersyahadat, maka dia tidak berubah menjadi ahli iman. Baik, akan tapi apakah iman di lidah itu? Dia iman ada di dalam ha? hati, akan tapi ditunjukkan oleh lidahnya. Makanya kalau ada orang beriman dengan hatinya, belum mengucapkan dengan lidahnya, maka dia belum diakui sebagai ahli iman untuk ahli dunia, di dunia. Ataupun di akhirat urusannya dengan Allah. Makanya dalam bahasan Akidah itu hal annan nutqa bi syahadataini syatrun minal imani atau syartun minal iman? Apakah mengucapkan kalimat syahadat itu syarat dianggapnya iman seseorang atau bagian daripada iman? Dua pendapat. Yang mengatakan syatrun minal imani bagian dari iman, maka orang yang beriman dengan hatinya tapi belum mengucapkan dengan lidahnya tidak dianggap. Berarti menurut pendapat ini Abu, Abu Talib bukanlah ahli iman. Menurut pendapat ini. Tapi pendapat yang kedua, an-nutku bi ini mengucapkan kalimat syahadat sebab Abu Abu Talib katanya tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Adapun menurut pendapat yang kedua, bahwasanya an-nutku bi ini syartun bukan syartun. Syartun lil imani, syarat dan syaratnya ada dua. Yang pertama syarat li ijra'il ahkam. Syarat untuk bisa diberlakukannya hukum di dunia. Yang kedua mengatakan syarat sehat, sehat. Yang mengatakan syarat sahnya sehat, syarat sahnya iman, maka yang mengimani dengan hatinya, kemudian tidak mengucapkan dengan lidahnya, berarti tidak mengambil syarat sahnya iman, maka imannya tidak dianggap masih kafir. Berarti menurut pendapat ini Abu Talib masih kafir. Tapi satu celah bahasanya, syartun syarat li ijra'il ahkam ad dunyawiyyati Mengucapkan kalimat syahadat ini syarat untuk bisa diberlakukan hukum di dunia. Maksudnya apa? Agar boleh dinikahkan dengan kaum muslimin. Kalau meninggal dikubur kaum muslimin. Ini pendapat. Jadi ada orang beriman dengan lidahnya, dengan hatinya. Belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Dan itulah yang menjadikan taradudnya Imam Ghazali. Waqat taradudata al-Ghazaliu. Imam Ghazali itu ada kebimbangan. Kaifa yukhalladu fin man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal imani? Bagaimana orang akan diabadikan di dalam neraka hanya gara-gara enggak mengucapkan syahadat padahal di hatinya ada iman? Mustahil. Maka disinilah pendapat yang mengatakan bahasanya mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat untuk dianggapnya di dunia. Kalau ada orang beriman, mengimani Allah, Rasulullah, tapi belum sempat mengucapkan dengan lidahnya, maka dia bermaksiat saja, bermaksiat tapi imannya ada dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan ini celah, maka Abu Talib pun insya Allah termasuk ahli iman. Bukti apa? Ikrarnya dengan Nabi, membantu Nabi, membela Nabi. Subhanallah, luar biasa perjuangan buat Nabi SAW. Belum lagi, ternyata telah ditemukan syair-syair Abu Talib yang menunjukkan bahwasanya tidak ada agama sebaik agama ponakanku ini. Dan kemudian bertanya Imam al ini mengatakan, apakah mengucapkan kalimat syahadat harus persis dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? atau cukup berkata aku bersak aku percaya Muhammad Muhammad Nabi. Aku percaya Islam. Ternyata dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat. Sebagian mengatakan, bisa orang cukup berkata bahasanya Nabi Muhammad agamanya yang paling bagus. Itu bisa saja dianggap imannya. Artinya ada celah di sini untuk membawa Abu Talib kepada Islam. Selagi masih ada celah kita bawa kepada Islam, masih ada kemungkinan kebawa kepada iman. Kenapa kok kita sibuk mengkafirkan Abu Talib? Kita lebih sibuk mengkafirkan Abu Talib. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita sampai kepada titik bahasanya insya Allah Abu Talib adalah ahli iman. Ada seorang alim besar Syekh Ahmad Zaini Dahlan menulis Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Tentang selamatnya Abu Talib dengan hujah-hujah sehingga sampai kepada titik ternyata Abu Talib adalah ahli iman. Kemudian setelah itu, kalaupun kita tidak membahas Abu Talib pun tidak ada masalah. Cuman kenapa sekarang ada ini buku disebar tentang bapak ibunya Nabi Muhammad di neraka? Innalillah. Kejem benar di manusia. Bapak ibumu di mana? Kamu ngurus dirimu sendiri, ngurus bapak ibu Nabi Muhammad SAW. Padahal bapak ibu Nabi Muhammad adalah beliau adalah hidup sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Semua yang hidup di masa fatrah adalah ahli surga. Selamat. Mereka aman. Seperti orang yang hidup di tengah hutan yang tidak pernah mendapatkan pesan-pesan syariat, maka biarpun mereka menyembah berhala, maka mereka meninggal pun dalam keadaan iman. Dalam keadaan selamat. Selamat tidak akan diseksa oleh Allah karena tidak akan ada berita karena belum ada berita agama Islam yang masuk ke mereka. Jadi kalau ada orang di tengah hutan sana nyembah apapun, nyembah pohon, cuman karena belum ada dakwah masuk ke sana, maka orang itu adalah ahli surga. Sama dengan orang yang dilahirkan dalam keadaan buti dan buta dan tuli. Orang dilahirkan dalam keadaan buta. Bisa lihat tidak? Tuli, bisa dengar tidak? Kalau dengar ceramah, paham tidak? Yaitu kayak orang hidup di tengah hutan, kayak hidup sebelum adanya Nabi, karena tidak ada wahyu, nggak ada risalah, nggak ada bimbingan, maka orang itu adalah mati masuk sor. Sama orang gila, bisa paham atau tidak? Mati masuk surga. Anak kecil, mati masuk surga. Lah kok ada orang iseng Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka? Ini benar-benar manusia kurang ajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja insyaallah. Kemudian selanjutnya masalah angkot. Angkot dilihat kalau angkotnya banyak. Nah, kemudian setelah dihitung bersih, bersih-bersih, Penghasilannya dikumpulkan satu tahun bersihnya itu bersih ya. Bukan yang lain. Kok sampai 40 juta, 45 juta bersih, maka waktu itu sudah wajib mengeluarkan zah, zakat. Jadi zak angkot banyak, ternyata penghasilannya banyak. Kalau dikumpulkan, setahun itu hasilnya kira-kira sampai berapa? 40 juta, mungkin sebulan berapa kan ketahuan. Sebulan ini angkot sayang ada 60 ini, keluar duit sebulan saja ada 10 juta. Berarti kalau setahun berarti 120 juta. Berarti wajib zah? zakat. Zakatnya ada dua setengah. Kalau angkot satu belum, dua kayaknya belum, tiga masih belum. Karena berapa sih? apa sampai 40 juta kira? Ya. Jadi itu bu. Cuman kalau ada orang pengen bersedekah luar biasa, itu iman. Sebab masalah masalah begitu tuh masalah hati loh. Biarpun duitnya miliaran, ngeluarkan duit juga susah. Kadang-kadang orang duitnya pas-pasan bingung pengen bayar <laughs> zakat. Luar biasa ahli iman itu saja insyaallah Baik sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan doa. Setelah itu kita musyafahah. Dan insya Allah mohon doa bisa ketemu lagi syawal. Pengajian berbuka syawal tanggal berapa? 31 September ya? Ya? Eh, Agustus. 1 Agustus. 30 Agustus insya Allah. Baik. Ini saja insya Allah. Masih, mari kita doa. Mohon doa selalu. Jangan lupa nanti malam itikaf tanggal 29. Itikaf tanggal 29. Di Atakwa atau dimanapun Anda berada. Baik ini saja bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan iman. Jadikanlah kami hambamu yang beruntung di bulan Ramadan ini Allah minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikan Ramadan ini adalah bulan pengampunan untuk kami ya Allah, bulan keangkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang maha tahu tentang kami, Ya Allah. Yang maha tahu tentang kami, Ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, Ya Allah. Yang sudah lapang rezekinya, Ya Allah, bukalah hati mereka, Ya Allah. Untuk bisa berbuat baik dengan hartanya, bisa berinfak dengan hartanya, Ya Allah. Kami mohon ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan anak-anak kami semua. Ampuni orang tua kami, ampuni guru-guru kami ya Allah. Dan kami mohon berikan ketulusan kepada semua yang berjuang bersama kami, ya Allah. Sungguh mereka tidak butuh apa-apa kecuali mereka butuh engkau terima, ya Allah. Yang berjuang dengan harta mereka, yang berjuang dengan tenaga mereka, yang berjuang dengan pikiran mereka, yang berjuang dengan panjatan doa. <coughs> Seberapapun yang telah mereka titipkan untuk perjuangan ini, ya Allah, terimalah, ya Allah. Jadikan itu sebab mereka masuk surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni kami dan ampuni anak-anak kami, ampuni murid kami semua. Dan berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat. Dan jauhkan kami dari segala kenistaan, Ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Suami istri yang saling mencintai karena ya. Jauhkan kami dari berprasangka buruk. Jauhkan kami dari saling menyakiti baik sengaja atau tidak, Ya Allah. Kami tidak ingin hidup, kami tidak indah. Dan jauhkan kami dari berbuat dolim kepada pasangan kami, Ya Allah. Dan engkau maha tahu untuk mengeluarkan kami dari kedoliman jika kami dolim, Ya Allah. Maka keluarkan kami dari kedoliman, Ya Allah, dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Jika ada di antara kami ini ada suami yang dolim kepada istri atau istri dolim kepada suami, kami mohon keluarkan mereka dari kedoliman ini dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Jangan sampai kedoliman ini menjadikan sebab, Ya Allah kau tutup pintu kebaikan, Ya Allah. Dan siapapun yang pernah kami dolimi, kami mohon, Ya Allah angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan siapapun yang telah berbuat dolim kepada kami, kami mohon ampuni mereka, Ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang berbuat dolim kepada kami, lalu masuk nerakamu, Ya Allah. Ya Allah, yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang yang Engkau muliakan ya Allah. Yang menjadi sebab mereka semakin dekat kepadamu ya Allah. Semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami anak yang soleh-soleha. Yang akan dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang ikut berjuang di dalam menyebarkan dakwah ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dalam rumah tangga mereka. Dan berikan kepada mereka segala ketulusan ya Allah. Dan selagi Engkau telah masukkan kami ke tempat mulia semacam ini. Kami mohon jangan keluarkan kami Allah. Kami ingin terus di tempat mulia ini dan beristiqomah hingga kau cabut nyawa kami. Hingga menghadapmu, hingga masuk surgamu ya Allah. Dan berikan dan mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah seperti engkau pertemukan kami di Ramadan ini Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang Ya Allah Panjangkan umur kami Ya Allah dan jadikan kami hambamu yang beruntung di bulan Ramadan ini ya Allah.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 النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أشهد أن الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر جنة لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم tuhibbul afa fa'fu anna ya karim sataqabbal min barakatil fatihah Terima kasih. Mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.